Faedah yang ketiga diperbolehkan bagi laki-laki dan yang lainnya tahliya mushaf menghiasi menghiasi mushaf menghiasi kitab suci Al-Qur'an bifiddatin dengan menggunakan fiddah dengan menggunakan perak Wala Sayyiduna berkata guru kami yaitu Ibn Hajar Al-Haytami ay ma fihi Qur'an. Yang dimaksud adalah apa yang di dalamnya Al-Qur'an. Walau litabarruk. Walaupun untuk tabarruk. Kahilafihi seperti sampulnya. Walil mar'ati tahliyatuhu bizahabin dan bagi Seorang wanita boleh menghiasinya bizahabin dengan menggunakan emas ikraman bihima. Semuanya ini untuk menghormati Al-Qur'an. Ya, jadi yang pertama tadi disebutkan <clears throat> bahwasanya boleh bagi seorang laki-laki apalagi wanita untuk menghiasi Al-Qur'an dengan perak. Sebagaimana laki-laki boleh menggunakan khotam min fiddah, boleh menggunakan cincin dari perak, maka juga boleh bagi laki-laki untuk menghiasi Al-Qur'an dengan perak. Yang dimaksud di sini menghiasi boleh menempelkan perak di sampul Al-Qur'an misalnya. Ya, ketika seseorang mau menginginkan untuk menghiasi kitab Al-Qur'annya, kitab mushafnya kemudian dihiasi dengan menempelkan misalnya ya potongan-potongan daripada perak maka hukumnya boleh tapi menghiasi dengan potongan-potongan emas maka hukumnya bagi laki-laki tetap tidak boleh tapi bagi perempuan hukumnya boleh kenapa kok di sini diperbolehkan karena ikraman lil Quran menghormati Al-Qur'an. Wa mushab. mushaf. Bagaimana hukumnya menulis Al-Qur'an mushaf bizahabi? Dengan zahab. Dengan apa? Dengan emas. Artinya di sini ya tintanya menggunakan tinta emas dilebur kemudian digunakan sebagai tinta untuk menulis ayat-ayat suci Baik semuanya, sebagian Fatihah aja, mungkin Bismillah aja, atau mungkin ayat kursi aja. Maka hukumnya hasanun. Hukumnya bah? Baik. Walau min rojulin. Walaupun itu adalah laki. La tahliyatu kitabin ghairihi. Tapi tidak boleh untuk menghiasi kitab selain Al-Quran walau bifiddatin walaupun hanya dengan menggunakan perak. Jadi ini semuanya khusus Al-Quran, khusus Al-Mushaf. Ya, paham ya? Di talik Ibarah Hasya Al-Bujairimi wa kharaja bil mushaf. Keluar daripada hukum Al-Quran tadi Kutubul hadis kitab-kitab hadis. Ada kitab hadis Bukhari, ada kitab hadis Muslim, ada kitab hadis Turmudi, Nasai, Ibn Majah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau menghiasi kitab-kitab hadis dengan perak ataupun juga dengan emas? Maka dikatakan di sini Kharaja bil mushaf kutubul hadis keluar daripada mushaf kitab-kitab hadis. Wahai ruha dan kitab-kitab juga yang lainnya. Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fikih, wal kabatu dan juga ka wa kubur wa sairil anbiya wal mursalin dan semua makam-makam para nabi dan para mursalin, para rasul. Apa hukumnya? Fala yahillu fiha dzalik. Maka tidak diperbolehkan dalam apa-apa yang disebutkan tadi. Jadi yang tadi itu hanya khusus al-mushaf. Jadi kitab-kitab yang lain tidak boleh dihiasi dengan emas apalagi atau juga tidak boleh dihiasi dengan perak begitu apalagi kitab-kitab selain hadis hadis saja tidak boleh apalagi kitab PG, balaho nahu dan seterusnya tidak boleh dihiasi dengan pe apalagi dengan wal Ka'bah begitu juga Ka'bah pun tidak boleh wa kuburu sairil anbiya wa muslimin begitu juga makam-makam para nabi dan para rasul wakat tahliyah dan sama hukumnya dengan tahliyah at-tamwih at-tamwih menyepuh ya tahu menyepuh ya disepuh fala yahil maka hukumnya pun juga tidak boleh ya tidak boleh menyepuh kitab-kitab hadis dengan menggunakan sepuhan emas atau juga pe perak ya begitu juga Ka'bah dan seterusnya selain yang dikecualikannya Ka'bah dikecualikan mizab. Mizab adalah pancuran yang di Ka'bah itu terbuat dari emas. Begitu juga makam-makam para nabi, para rasul. Nah, boleh disepuh dengan emas. Wa wat wa ukito in nagat. Apa yang dimaksud dengan tahliya tadi? Meletakkan potongan-potongan emas ataupun perak, arikok yang tipis musammaratan ala syai' dengan dilengketkan dipaku maksudnya dilengketkan ala syai' terhadap sesuatu. Itu yang dimaksud dengan tahliyah tadi. Kita letakkan misalnya batangan-batangan atau potongan-potongan emas ya pada mushaf, pada Al-Qur'an. Maka hukumnya hukumnya apa? Enggak boleh bagi laki-laki, boleh bagi perempuan diletakkan di kitab-kitab hadis maka hukumnya kalau dengan perak maka hukumnya tetap tidak boh nah, tetap gitu. wa tamwih idabatuhu dan tamwih menyepuh idabatuhu meleburnya idabatuhu meleburnya melebur apa emas ataupun perak watilah <coughs> watila'u bihi kemudian melumurinya atau mengecatnya bihi dengan mas yang sudah dilebur tadi kembali lagi ya kepada matan faedah yang keempat la yahillu al halyu min zahabi wal fiddah maka tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan dari emas begitu juga dari perak ma'asarafi dengan keadaan berlebihan dengan keadaan ber kakhol khalin <coughs> seperti hal khal apa itu hal khal ya, gelang kaki waznu majmu'i fardataihi mi'ata mitqal yang mana berat daripada gelang kaki itu fardataihi kedua pasang satu pasang artinya dua ya dua gelang mi'ata miskol 200 miskol 200 miskol 200 dinar satu dinar kemarin 4,2 4,2 sebutkan sini wal miskol guflatun wa nisfun wal gufla ukiyah wal ukiyah samanya wa isrin jeram Fami'ata miskol maka 200 miskol berarti sama dengan 440 840 440 gram berat hampir 1 kilo itu dua gelang di kaki ini contoh ya, dua gelang tiga gelang yang penting sampai berlebihan fatajibu zakat fi jami'i dan kalau ada yang melakukan hal itu maka hukumnya wajib dikeluarkan. Kenapa kok wajib dikeluarkan zakat? Karena berlebihan, karena hukumnya hak Kalau haram perhiasannya berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Lakadri sarafakat dikeluarkan zakatnya bukan kadar yang dianggap lebih tapi semuanya diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kala Syabra Berkata Imam Syabramisi al-murad Bistal apa yang dimaksud dengan berlebihan? Bihakil mar'ati bagi seorang wanita. Antaf alahu yaitu dengan menggunakannya ala mikdarin dengan ukuran, dengan jumlah la yu'addu misluhu zina yang tidak dianggap dengan ukuran tersebut sebagai hiasan. Itu dobetnya yang sekiranya mereka sudah tidak melihat lagi itu sebagai hiasan ya tapi itu sudah sebagai mungkin orang yang stres ya atau mungkin agak stres walaupun tidak stres atau mungkin menyerupai orang yang berarti kita katakan hukumnya ha Nah, ini wahwal mu'tamad dalam ta'liq, Wahwal mu'tamad kama fi Ya, Dompet tersebut itu adalah pendapat yang utama sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfah, kitab Ibn Hajar Al-Haytami. Waqala ba'duhum. Dan sebagian mengatakan ya, definisi saraf, definisi sebagai berlebihan, dianggap berlebihan. Apa dobitnya? Qala ba'duhum an yazid ala adadi amsariha. Yang sekiranya melebihi daripada perhiasan orang yang semisal dia fi baladiha wa zamaniha fi baladiha di negerinya wa zamaniha di zamannya mungkin masing-masing negeri mungkin masing-masing tempat punya kebiasaan para wanita menggunakan perhiasan seukuran ini dan mungkin juga di situ berbeda-beda antara wanita kelas bawah dengan wanita kelas atas misalnya. Nah, jadi dikatakan oleh sebagian yang dianggap berlebihan itu tergantung dia di mana tempatnya, di mana negerinya, dan dia statusnya orang seperti apa, maka kalau dia menggunakan perhiasan melebihi daripada perhiasan yang biasa dipakai di negeri itu, yang biasa dipakai oleh orang wanita yang statusnya sama dengannya, biasanya melebihi, berarti itulah yang dianggap saraf berlebihan. Ini pendapat sebagian ulama tapi pendapat yang lain tadi mengatakan yang sekiranya berlebihan itu dianggap tidak lagi hia. Ya, yang kelima, al-farqu bainal israf wat tabzir. Apa sih perbedaan israf dengan tabzir? Israf dengan tabzir, mubazir, israf. Apa beda, apa sama? beda. Kenapa? Karena di sini disebutkan be beda. Annal awal, yang pertama berarti yang pertama apa di sini? Al israf. Huwa sarfu fima yang bahi, yaitu menggunakan sesuatu. Fima yang bahi, dalam apa yang diperbolehkan. Zaidan alama yang bahi, tapi melebihi daripada apa yang dibutuhkan melebihi <clears throat> dari apa yang dibutuhkan. Wasani tabzir mubazir. Syarfu syai'i mala yang baik. Yaitu menggunakan sesuatu dalam hal yang tidak dianjurkan. Kalau tadi dianjur, anjurkan. Yang bahi tapi zaidan alama yang bahi melebihi daripada anju anjuran. Seorang yang sakit minum obat ya. Mestinya obat itu dikasih satu biji ditelan dia minum tiga empat lima nah ini berarti apa ini israf karena memang bagi yang sakit dianjurkan minum obat tapi dia melebihi daripada anju anjuran ada orang yang sehat ah anak kepingin minum pil minum dia ini apa ini obat buang-buang Nah, ini namanya mubazir. Menggunakan sesuatu pada bukan pada tempat tempatnya. Itu mubazir. Nanti buang air ya di tanah, nanti buang makanan di tempat sampah itu mubaz mubazir. Hukumnya ha haram. Nah, boleh buang-buang makanan ya, kecuali kalau makanan itu sudah basi. Tidak mungkin lagi dimah dimakan baru boleh. Oleh karena itu yang makan makanan kemudian tidak habis jangan langsung dibuang. Kalau dia bisa memberikan kepada yang lain dan ada yang mau memakannya itu lebih baik. Ya, kalau tidak bisa bisa dikasih hewan. Kalau tidak bisa pun maka hukumnya tidak boleh dibuang. Terus diapakan ya Ustaz? Dibiarkan sampai bah basi. Setelah basi baru dibuang setelah basi. Jangan langsung dibuang. Itu hukumnya ha haram. Ya, jadi biarkan kalau memang tidak ada yang mau memakannya, tidak bisa diberikan juga kepada hewan, maka biarkan sampai basih terlebih dahulu, baru kemudian ibu itu mubaz <clears throat> mubazir, tidak boleh. Air pun juga tidak boleh dibuang-buang, apalagi air. Ya, kalian kalau sudah ya, air mati dan sudah air itu terbatas mungkin cukup untuk 100 orang padahal yang membutuhkan 3000 orang kira-kira mau buang-buang air apa enggak nah, sedikit apapun sangat berharga jadi kenapa aku sekarang manusia tidak menghargai air karena air diperbanyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga seakan-akan terlihat air itu tidak ada nilainya atau nilainya kecil padahal nilai air itu sangat besar dan sangat mahal oleh karena itu jangan sampai nikmat air dari Allah Subhanahu wa taala dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min dari termasuk jangan dibuang nah, menggunakan air di waktu berwudu menggunakan air di waktu mandi tidak boleh berlebihan buka pet sekiranya cukup dengan membuka separuhnya gunakan dengan menggunakan separuhnya aja membuka separuhnya jadi kadang-kadang kan keras jadi lebih banyak keluarnya daripada lebih baik ter, lebih banyak terbuangnya daripada diba Itu hukumnya haram. Ya, kalau itu bukan milik sendiri, termasuk bukan milik sendiri, milik masjid, milik musola, wakaf, orang yang memberikan untuk diberikan atau dimanfaatkan siapapun yang mau toharoh mau wudhu itu haram. Tapi kalau milik sendiri itu hukumnya mak makruh makruruhu fil ma'i haisu asrafa walau minal bahril kabiril tarofa termasuk makruh dalam wudu menggunakan air berlebihan walaupun dia wuduknya pun menggunakan air laut ini menggunakan air laut tapi dia berlebihan hukumnya tetap padahal menggunakan air laut yang insya Allah nak mungkin dia ya tapi tetap dimakruhkan apalagi hanya menggunakan air yang di kamar mandi Fatihah Allah أشهد أن ilaha illallah Muhammadur Zakatul ma'din warikas. Kita pindah kepada zakat ma'din. Zakat tambang. Warikas zakat harta karun. Yang pertama, yang pertama surut wujub zakatil ma'tin. Syarat-syarat wajibnya untuk dikeluarkan zakat tambang. Apa itu tambang? Ma yustakhraj. Tambang itu apa yang dikeluarkan. Min makanin daripada tempat atau bumi atau tanah khalaqahullahu taala fihi yang Allah menciptakan tambang tersebut di dalam di dalamnya isnan syaratnya hanya dua yang pertama kaunuhu zahaban au fiddatan syarat pertama adalah yaitu yang ditambang hasilnya adalah emas ataupun juga perak tambang banyak macam-macam ya ya bisa perak bisa emas bisa juga tembaga bisa juga mungkin apa ya berlian bisa ini segala macam ya tapi itu semuanya tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali zahab wal yang kedua kau nuhuni sobat diwajibkan zakat kalau sudah sampai nih nisabnya sama dengan nisab zahab wal fitrah. Kalau sampai nisabnya yang berapa nisab zahab? 84 4 gram berapa nisab perak? 800 50 850 850 588 6 580 ya ya itu di dua halaman sebelumnya ada di talik jadi harus sudah sampai nisab baru kita katakan wajib dikeluarkan zakat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang kedua zakatul ma'din tahta subizab wal fidda inda Malik wa Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Zakat tambang itu hanya diwajibkan kalau zahab, kalau emas ataupun juga perak. Itu menurut dua mazhab yaitu mazhabnya Imam Malik. Syafi'i begitu juga mazhabnya Imam Syafi'i masjid kita. Mazhabnya kita Imam Syafi'i ya wajib dikeluarkan zakat kalau zahab wal Kemudian falau istakhraja min ma'dinin ghairahuma minal jawahir. Jika ada seseorang yang mengeluarkan dari tambang tersebut selain zahab wal fiddah minal jawahir daripada perhiasan-perhiasan lam yajib fihi syai'un tidak diwajibkan di dalamnya sesuatu apapun artinya tidak wajib zah zakat itu dua mazhab qala Abu Hanifah dan berkata Imam Abu Hanifah ya ta'alak fi haqqil ma'din bi kulli ma yustakhraj minal alaq mimayan yantabi binar semua yang dikeluarkan daripada tambang mimayan yantabi binar yang bisa dilebur dengan api dilebur dengan api kal hadid termasuk juga hadid besi warasos timah ya dan lain-lain timah atau mungkin tembaga dan lain-lain yang bisa dilebur dengan api itu wajib menurut Imam Abu Hanifah untuk dikeluarkan zakatnya lal virus tidak wajib dikeluarkan zakatnya kalau yang dikeluarkan adalah semisal virus satu macam batu yang dinamakan batu virus ini tidak bisa dilebur dengan api dan semisalnya maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakat Waqala Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, ya "Yata'allaq bil muntabi' wa ghairih hatta al-kuhul." Imam Ahmad semuanya. Apa yang dikeluarkan dari bumi, baik itu zahab fiddah, baik yang bisa dilebur dengan api ataupun juga tidak. Hatta al-kuhul, bahkan walaupun cel celak yang dikeluarkan dari bumi itu wajib dikeluarkan zakatnya menurut Imam Imam Ahmad bin Hambal. Yang ketiga, yudhammu ba'dul mukhrad ila ba'din ini tahada ma'dinun urfan. Digabungkan sebagian yang dikeluarkan dengan bagian yang lain. Ini tahada ma'dinun. Jika satu tempat tambang urfan menurut urut bi an fi makanin wahidin yang sekiranya <clears throat> berada di satu tempat Wa in kanat hufratan muta'addidah. Walaupun di situ ada lubang-lubang yang banyak yang dibuat untuk mengeluarkan sesuatu. Wa tataba'a amalun dan berkelanjutan amal mereka, pekerjaan mereka. Ini syaratnya. Artinya sekarang ada seseorang mempunyai proyek untuk mengeluarkan tambang kemudian dikeluarkan dari satu lubang misalnya emas kemudian menggali lagi di tempat yang lain kemudian dapat juga emas apakah emas yang di tempat pertama dengan emas atau lubang di tempat yang kedua digabung atau tidak digabung ya digabung kalau ada dua syarat apa syaratnya Tadi dikatakan jika ittahat al makan, ittahat al ma'din. Jika dua lubang itu dua galian tersebut berada dalam satu tempat. Ya. Walaupun mungkin galiannya berbeda be, beda tapi satu tempat, satu wilayah. Ya, tidak berjauh, tidak berjauhan. Yang sekiranya menurut uruf itu dianggap satu tempat. Ya, beda kalau beda tempat. Yang di sini, yang satu di tempat ini misalnya, yang satu di Pasuruan, yang satu di gempol itu sudah dianggap beda tempat. Ini hanya pindah aja galian dari sini, pindah mungkin di pondok Banin, pindah lagi mungkin sebelahnya, belakangnya lagi. Ya berarti dianggap satu tempat. Kalau satu tempat maka satu galian yang menghasilkan emas dengan hasil yang lain itu diga misalnya pun masing-masing daripada galian tidak sampai nisab tapi kalau digabung sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakat zakatnya. Yang syarat kedua tadi tata ba'a amal. Yang mana pekerjaan mereka itu dianggap berkelanjutan, tidak terputus. Artinya kalau misalnya ada orang punya proyek untuk ya mengambil emas di tambang itu. Kemudian hasilnya dapat berhenti Kemudian di waktu yang lain, waktu yang berbeda, memulai lagi dari baru. Setelah berat, nanti. Berarti ini dengan itu tidak digabung. Kenapa aku tadi tidak digabung? Padahal satu tempat. Kenapa? Karena sudah yang pertama sudah dianggap selas, selesai dan berhenti. Memang niat mereka sudah berhenti. Kemudian mereka memulai bah, baru. Maka dianggap sendiri sendiri. Walayadur yadur qat'ul amal li uzrin. Iya, kalau misalnya berhenti karena ada uzur, seperti apa? Kaislahi alatin. Seperti misalnya memperbaiki alat. Mungkin alat yang dipakai untuk mengeluarkan ya emas ataupun juga perak mungkin rusak diperbaiki. Mungkin ya mobil traktor yang digunakan untuk menggali mungkin juga ruh rusak berhenti untuk memperbaiki aja maka hukumnya dianggap berkelanjutan wamarot atau mungkin juga sah sakit berhenti sejenak karena ada yang sakit atau mungkin e, pekerjanya sakit atau mungkin juga ada musibah sedikit di situ sehingga berhenti ya, karena kadang kan ada musibah ya yang baru-baru ini juga ada kejadian kan lagi masuk di dalam untuk mencari emas tambang tahu-tahu rubuh dan sudah terkubur di situ kira-kira mati ya enggak meninggal semuanya maka di situ dikatakan kalau ada uzur seperti sakit, seperti musibah, seperti memperbaiki alat, ya maka dianggap tidak berhenti tapi berkelanjutan. Wa in zamanu urfan. Walaupun dengan uzur itu uzurnya panjang, zamannya lama, waktunya lama. Fa ini ikhtalafal ma'din. Tapi kalau berbeda tempat tambangnya, berbeda. Au qata al amalah atau mereka berhenti untuk bekerja, berhenti sudah niatnya. <coughs> Bila uzurin tanpa ada uzur, fala yudhammu awwalun lisanin. Maka yang satu tidak digabung dengan yang kedua. Fi ikmalin nisab untuk menyempurnakan nisab. Tadi itu artinya kalau masing-masing tambang hasilnya kurang daripada nisab kurang dari misalnya emas kurang daripada 84 gram masing-masing kurang tapi kalau digabung dua hasil itu akan menjadi sampai dengan nisabnya maka hukumnya tidak wajib dikeluarkan nih tapi dikatakan di sini ya di taklik ada penjelasan ternyata La yudammu awalun lisanin tidak digabung yang satu dengan yang dua fi ikmalin nisab dalam menyempurnakan nisab. Ai wa ikhrajiz zakati anil kul dan kemudian diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya dari semuanya. Wa yudammu sani lil awal tapi tetap dianggap satu. Yang sama, yang pertama dengan yang kedua dianggap satu digabung artinya in kana bagian jika masih ada hasil yang pertama fi ikmali nisab wa ikhraji zakat anisani faqat dalam menyempurnakan nisab tapi wajib zakatnya hanya yang ke dua. ya kalau misalnya artinya kalau misalnya beda tempat kalau misalnya beda mana buka tambang di satu di sini yang satu di surah berarti beda <clears throat> tapi masing-masing hasilnya kurang daripada nisab, kurang daripada 84 gram. Ya. Apa anda wajib keluarkan zakat? Kalau digabung sampai nisab. Tapi kalau tidak digabung masing-masing kurang daripada dikatakan di sini, tetap ya anda wajib untuk anda keluarkan zakatnya. Tapi bukan zakat semuanya, tapi zakat yang ke kedua, hasil yang keduanya. Yang pertama yang mana anak buka pertama itu tidak diwajibkan untuk dikeluarkan tapi yang kedua wajib dikeluarkan nah ini ya yang dimaksud fi ikmali nisab jadi untuk menyempurnakan nisab tapi hanya wajib dikeluarkan zakat yang satu aja tidak wajib dikeluarkan zakat semua semuanya <coughs> kama yadumuhu fi dzalika ila ma malakahu bi ghairil ma'din ka irsin wahibatin sebagaimana juga wajib untuk digabung dengan apa yang dia miliki selain dari hasil tambang. Sekarang ana ya buka tambang. Hasilnya 50 gram. Berarti kurang berapa gram dari nisab? 34. Ana punya 50 gram lain emas, tapi hasil membeli bukan hasil dari tam. Wajib dikeluarkan zakatnya? Wajib. Jadi apa yang ana sudah beli daripada emas ditambah lagi dengan hasil daripada tam itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dikatakan sini. Kairsin imam membeli, imam dapat warisan, wahibatin atau mungkin mendapat hibah dari se seseorang. Fa idzah taraja, idzah staharaja min al-fiddati 50 dirhaman. Misalnya, jika seseorang mengeluarkan daripada fiddah perak khamsina dirhaman 50 dirham bil amalil awal dengan pekerjaan proyek yang pertama wa mi'atan wa bil amal asani dan kemudian 150 dari amal yang kedua fala zakata fil khomsin maka zakat yang 50 tidak wa watajibu fil mi'a wal khomsin kama tajibu fima ma law kana malikan li khamsina min khairi sebagaimana wajib juga dikeluarkan andai kata dia memiliki selainnya ya selain dari hasil tambangnya fayakun makna qawlihi la yudhammul awal lisani fi ikmali nisab berarti artinya yang mereka katakan tidak digabung yang pertama dengan yang kedua untuk menyempurnakan nisab maksudnya di sini lian li ajri an yuzakiyal jami untuk mengeluarkan zakat semuanya wa indumma ilaihi liyuzaki asani walaupun sebenarnya tetap digabung yang satu dengan yang kedua liyuzaki asani untuk dikeluarkan zakat yang keduanya kemudian yang ketiga sudah ya selesai kemudian yang keempat surut wujub zakat rikas Surut wujub zakatin syarat wajib zakat dikas Zakat apa? Semuanya harta karun ya. Padahal sebenarnya belum tentu zakat karun. yang mungkin dari cerita yang kita ketahui tentang karun <clears throat> yang Allah Subhanahu wa taala memberinya keluasan dalam hartanya ya, sampai gudang hartanya itu dikunci, digembok. Yang membawa gemboknya itu harus belasan orang karena besarnya gemboknya. Itu gemboknya, belum lagi gudang. Hmm. Itu semuanya berkat daripada doanya Nabi Musa alaihi salam. Ya, ketika berdoa meminta kepada Allah untuk memberikan harta kepada Qarun. Namanya doa seorang nabi Insya Allah pasti mustajab doa para nabi, doa para rasul mustajab. Sebagaimana kita katakan sebelumnya, doa Nabi SAW untuk siapa? Doa Nabi untuk siapa? Yang miskin jadi kaya. Ya, doa Nabi untuk sa Sa'labah. Yang Sa'labah seorang sahabat yang miskin hanya memiliki satu pakaian aja tapi dia kemudian meminta doa kepada Nabi SAW. <clears throat> Nabi mendoakan tidak mendoakan secara langsung tapi menasehati. Qalil tuaddi syukra khairun min kasirin la tutwiku. Ya Sa'labah, sedikit yang kamu miliki daripada harta tapi itu adi syukrah. Tapi sedikit daripada harta itu kamu syukuri. Kamu bisa yang melaksanakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu makna syukur yang sesungguhnya. Dapat nikmat, dapat harta, dapat keluasan dalam rezeki tapi dia gunakan untuk ibadah. Ibadah itu makna syukur sesungguhnya. Bukan hanya dengan lisan alhamdulillah, syukur ya Allah. Itu syukur tapi bukan syukur sesungguhnya. Syukur yang sesungguhnya, syukur yang penting adalah syukur bil amal Syukur dengan benar-benar menjalankan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan menggunakan apa yang kita miliki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ada syukur bil janan, ada syukur bil lisan, ada juga syukur bil arkan. Syukur bil janan, syukur dengan hati. Syukur dengan hati kita yakini semua yang kita miliki daripada rezeki dan harta itu semuanya semata-mata Allah yang memberikan kepada kita bukan hasil keringat kita, bukan hasil kehebatan kita, kepintaran kita, ya, keistimewaan kita, kedudukan kita enggak. Walaupun seseorang punya kedudukan apapun kalau Allah tidak takdirkan mempunyai harta, tidak akan mampu dia memiliki walaupun pinter ya sejenius apapun orangnya kalau Allah tidak menakdirkan dia punya harta, tidak akan dia bisa memiliki harta. Tapi itu semata-mata karena Allah. Setiap nikmat yang kita miliki karena Allah yang memberikan kepada kita wa ma bikum min nikmatin fa minallah dan apa yang ada pada kalian daripada nikmat-nikmat itu hakikatnya memang sebenarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakini di hati kita. Dengan meyakininya berarti kita syukur dengan ha hati. Syukur bilisan sebagaimana kita ucapkan alhamdulillah selalu alhamdulillah alhamdulillah kita dapat nikmat alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan mengucapkan alhamdulillah berarti dia bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan lisannya. Tapi ada syukur yang paling penting yaitu syukur bil arkan, syukur dengan anggota bah, badan kita ya. Anggota badan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi SAW ketika di malam hari dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah sedang tahajud dilihat sedang sholat, sedang sujud, bahkan berdiri lama sampai tawar romat kodamah sampai kakinya karena berdiri lama sampai bengkak kedua kakinya bengkak karena berdiri lama beribadah khusyuk kepada Allah sambil menangis untuk Allah Subhanahu wa taala tempat sujudnya pun sampai basah dengan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Sayyidina Aisyah melihat seperti itu tidak tega ya Rasulullah Gua hufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. padahal engkau ya Rasulullah sudah diampuni oleh Allah dijamin diampuni Baik dosa yang berlalu ataupun misalnya pun ada dosa yang akan kamu lakukan tetap akan diampuni di zaman Allah Subhanahu. Untuk apa ibadah seperti ini? Untuk apa lagi ya Rasulullah? kalau ya afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidaklah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul berjuang, capek dalam beribadah, capek untuk tahajud untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini demi syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur dan sedikit daripada hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Syakur menggabung syukur dengan tiga macam tadi. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur juga dengan ar. Kalau tiga-tiganya digabung, itulah yang dinamakan syakur. Dan itu sedikit daripada hamba-hamba Allah. Qalil min ibadiyash. Syukur, Ya, itulah yang dikatakan oleh Rasul SAW kepada sahabat Khalil tuaddi syukrah khairun min kathirin la tutiku. Sedikit daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, tapi tuaddi syukrah, kamu jalankan syukur kepada Allah Subhanahu, tidak lalai daripada ibadah, khairun min kathirin, lebih baik daripada harta yang banyak, la tutikuhu yang kamu tidak mampu nantinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi eh, Sa'labah hari kedua minta lagi doa kepada Rasul. Hari ketiga minta lagi. Ketika sudah tiga kali memaksa meminta doa kepada Rasul, Rasul langsung mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allah zuk Sa'laba malan. Berikan kepada Sa'laba ya Allah harta. Punya satu ekor kambing. Punya langsung tidak lama dua ekor kambing. Jantan betina. Tidak lama melahirkan. Tidak lama, oh, Allah menjadi berkembang biak hewan ternaknya sampai karena banyaknya hewan ternaknya dia ngurus sendiri sibuk dengan hewan ternaknya tidak lagi berada di masjid Rasul lagi untuk sholat berjamaah sebagaimana sehari-hari biasanya sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW di masjid beliau kecuali hari Jumat hari Jumat aja datang aja sibuk dengan hewan ternaknya bahkan lama kelamaan hewan ternaknya berkali-kali lipat banyaknya sampai memenuhi satu lembah semuanya isinya hewan ternaknya sahabat dari orang yang miskin jadi orang kaya raya sampai karena sibuknya dengan ternaknya jumatan pun tidak sempat ya kemudian disitulah turun ayat zakat wajib dikeluarkan zakat bagi masing-masing yang memiliki harta Rasul pun mengirim seorang sahabat untuk mengambil zakat daripada sahabat tapi apa yang terjadi ketika sampai kepada Sarabah dan disebutkan tentang kewajiban untuk membayar zakat maka di situ Sarabah mengatakan ini mahya ila uhtu jizya mahya ila jizya ini adalah jizya apa jizya nah, nah pajak ini pajak tidak boleh pajak itu orang kafir dimintai pajak tidak apa-apa orang muslim tidak bisa ini pajak ini anda tidak mau ya tidak boleh untuk mengeluarkan dimintai pak ditolak itu utusannya Rasulullah SAW pulang dengan tangan hampa maka kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak lagi menerima zakat daripada Sa'labah. Ketika turun ayat itu disampaikan oleh sebagian keluarga Sa'labah kepada Sa'labah, maka Sa'labah menyesal. Kemudian datang kepada Nabi untuk menerima untuk memberikan zakatnya, tapi Nabi menolak. Sudah ada larangan dari Allah Allah Subhanahu wa taala khusus buat Sa'labah sebagai pelajaran bagi yang lain. Kemudian Sa'labah di waktu meninggalnya Nabi, wafatnya Nabi datang kepada Sayyidina Abu Bakar untuk diterima zakatnya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan ya Sa'labah, Rasul aja tidak menerima. Apalagi apalagi aku, apalagi Sayyidina Abu Bakar. Rasul aja tidak berani menerima. Karena itu perintah Allah Subhanahu Kemudian datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab begitu juga sama jawabannya. Rasul aja tidak menerima. Sayyidina Abu Bakar aja tidak menerima bagaimana aku berani menerima zakat kamu meninggal di waktu khilafah Sayyidina Utsman bin Affan cerita ini ada di kitab Usudul Hobah cerita ya tentang sahabat-sahabat managib tarajim terjemah managib cerita biografi tentang sahabat-sahabat Usudul Hobah ya ini cerita sebagai pelajaran bagi yang lain bahwasanya harta yang kita miliki jangan sampai melaraikan kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu dengan kita memiliki harta, dengan kita sibuk berbisnis, dengan sibuk kita mencari uang sampai lupa lagi tidak membaca Al-Qur'an, sampai tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid, sampai tidak pernah lagi bersolat kepada Nabi SAW, sampai tidak pernah lagi tahajud di malam hari, tidak pernah lagi untuk datang kepada ulama, hadir majlis-majlis mereka. Ini berarti orang yang tertipu dengan hartanya. Naudzubillahimin, min. Itu fitnah. Ya, setiap seseorang yang te, yang dekat dengan dunianya pasti akan jauh dengan akhiratnya ya. jadi itulah yang terjadi kepada Qarun yang didoakan oleh Nabi Musa untuk diberikan harta langsung tidak lama menjadi orang yang kaya kaya Masya Allah jadi kaya tapi setelah jadi kaya lupa dengan Nabi Musa lupa dengan Allah Subhanahu wa taala lupa dengan ibadah bahkan tidak mau pun juga tidak mau mengeluarkan zakat tidak mau mengeluarkan zakat. Hanya Allah memberikan balak kepada eh, Harun dan juga pengikut-pengikutnya dengan dibalik kerajaan yang megah, luas, besar diangkat oleh malaikat setelah diangkat tinggi dibalik oleh malaikat dan dijatuhkan ke tanah sehingga semua orang-orang yang di dalam istananya dan juga termasuk harta-hartanya semuanya terpendam di dalam tanah habis tidak tersisa sedikit pun tidak ter sehingga sehingga kalau kita gali-gali tanah ternyata ada emas oh ini harta padahal di mana karun di mana harta yang kita dapatkan kan ya bisa jadi kita tidak tahu tapi yang jelas ya karun di sana jauh di negeri Mesir kita di mana ya, cuma sudah menjadi istilah apapun atau yang kita temukan di bawah tanah dinamakan harta dan bahasa Arabnya itu adalah rikas ya bahasa Arabnya adalah ri rikas. Nah, ini rikas ketika kita temukan dan ternyata rikas itu zahab wal fiddah, emas ataupun juga perak, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi dengan syarat-syarat berikut ini. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama kaunuhu zahaban aw fiddatan. Yang pertama adalah harta karun yang kita dapatkan itu berupa emas, berupa fiddah. Kalau ada harta selain emas dan selain fiddah yang kita juga temukan, kita dapatkan, maka itu tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Hanya yang berupa emas dan perak aja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun mungkin selain zakat, selain zahab, selain fitrah mungkin bisa jadi lebih <clears throat> lebih mahal daripada emas. Ya, berlian mungkin lebih mahal dari emas tapi tidak wajib untuk dikeluarkan zah zakatnya hanya zahab wal kau nuhmani nisaban dan wajib juga dikeluarkan zakatnya kalau sampai nisab sama dengan nisab yang tadi 84 gram atau 588 gram kalau itu peh perak 84 kalau emas kaunuhu nisaban wa kaunuhu dafin jahiliyah nah ini syarat yang juga penting kaunuhu dafin jahili kaunuhu min dafinil jahiliyah yaitu syarat yang ketiga harus harta karun yang kita temukan itu itu simpanan hasil simpanan atau harta daripada orang-orang jahiliyah. Apa jahiliyah? Qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ternyata harta yang kita temukan, harta yang kita dapatkan di bawah tanah itu, ya ternyata itu adalah harta kuno, harta yang dimiliki oleh orang-orang sebelum zamannya Nabi. Sebelum diutusnya, mungkin zaman e, Nabi Musa, mungkin zaman Nabi Isa, atau mungkin juga zaman sebelum keduanya. Itu yang kita namakan harta karun, yang kita namakan di kas yang kita wajib untuk mengeluarkan zah, zakatnya. Tapi kalau setelah bi'satin Nabi, setelah harta itu ternyata milik seseorang yang orang-orang itu hidupnya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam, maka itu bukan dikas. Itu hukumnya bukan dianggap dikas, bukan dianggap harta karun. Dari mana kita tahu ini zaman dahulu kita? Bisa jadi ada tulisannya. Bisa jadi ada penjelasan mungkin ada tahunnya. Mungkin uang dinar ya kan? Kan ada tahunnya ini tahun sekian. Uang kertas mungkin ada tahunnya. Oh ini oh ini zaman raja ini. Raja ini hidupnya zaman seribu tahun yang lalu misalnya, dua ribu tahun yang lalu. Ada di situ penjelasan-penjelasan atau tanda-tanda. Yang penting kalau kita tahu itu sebelum bi'sah Nabi, yaitulah yang dinamakan ri, rikas dan itu wajib untuk dikeluarkan zah zakatnya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah kaunu wujudihi fi mawat. Adanya itu fi mawatin. Adanya harta karun itu di tanah mawat, tanah mati. Yang dimaksud dengan tanah mawat, tanah mati yang tidak dimiliki oleh seseorang. Tanah yang tidak dimiliki oleh seorang. Tanah di hutan, tanah di padang pasir, bukan milik seseorang kemudian kita temukan di situ harta. Nah, ini yang namanya harta karun. Tapi kalau tanah di tetangga sebelah kita temukan ternyata ada harta, ada uang, itu bukan harta karun, tapi harta tetang. Kalau harta tetangga, ya tentunya wajib diberikan kepada sohibul arat, kepada orang yang memiliki tanah ter punya siapa tanah itu? Dia yang berhak untuk memilikinya. Mau tidak mau. Kecuali kalau dia tanahnya bukan pertama kali yang menghidupkan. Wah, ini tanah juga beli dari seseorang. Berarti punya penjualnya. Kembalikan kepada penjualnya. Penjualnya merasa, Ana juga beli dari seseorang. Kembalikan kepada penjual yang sebelumnya. Dan seterusnya sampai kepada orang yang memiliki tanah pertama kali. Dia yang pertama kali menghidupkan tanah tersebut. Berarti dia yang berhak nantinya untuk mendapatkan harta karun tersebut. Jadi kalau kita gali-gali di belakang rumah ternyata ada harta karun, itu bukan hak kita, tapi itu hak pemilik tanah sebelum kita. Kalau dia mengakui itu miliknya, nah, atau dia pertama kali yang menghidupkan tanah tersebut. Kalau tidak, berarti sebelumnya, orang sebelumnya dan seterusnya. Ya sebagaimana yang e, kisah di Hadromut itu ada seseorang yang menggali tanah, kemudian dia mendapatkan di situ di <clears throat> halaman rumahnya ada harta karun, yang berisi macam-macam perhiasan, kemudian dia e, merasa itu bukan miliknya dan dia e, mengembalikan kepada seseorang yang dia beli tanah dari orang tersebut dikatakan syuf ini harta ini milik kamu ini bukan milik ana loh itu e, ta, di, ada di mana ada di tanah yang ana beli ya berarti kamu yang pemiliknya enggak ana hanya beli tanahnya ana enggak beli perhiasannya hanya ribut ana juga menjual tanah dan dan seisi-isinya. Tak bisa, anak hanya beli tanahnya. Sampai di situ ada kodi di Hadramut yang tugasnya menghakimi orang-orang di Hadramut. Tapi ini kodi Masya Allah. 18 tahun tidak ada yang datang kepada beliau. Kenapa tidak ada? Tidak ada yang bertikai. Tidak ada yang ribut. Ya, semuanya saling memaafkan. Oh, ini punya anak ini. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Itu ambil. tidak ini punya anak-anak pinjam. ya sudah, ambil. Tidak pernah. Kalau sekarang, angkat ke masalah. Ya baru-baru ini di Jawa Barat ada bahkan putri seorang wanita ya menggugat ibunya sendiri, ibu kandungnya digugat dan dituntut untuk masuk penjara. Padahal ibunya sendiri, ibunya padahal sudah tua, hanya ganya urusan harta, menuntut dikembalikan harta sekian M, padahal aslinya cuma berapa ratus ribu. Karena dianggap itu kalau dijalankan setiap tahun setiap waktu itu bisa menghasilkan sekian M tuntut ibunya miskin ya sampai sekarang pertama ya diselesaikan masalah itu dengan keluargaan ternyata baru-baru ini dituntut lagi tidak ya merasa puas putrinya sendiri nuntut lagi ibunya loh ingin diangkat masalah ini lagi ingin dipenjara ibunya kecuali kalau mau memberikan sekian M kepada anaknya ini naudzubillahimin ini putri yang durhaka semacam ini naudzubillah yang mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua amin ya robbal alamin Para kulihat kalau tidak hanut <clears throat> waliman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Ya, pengadilnya hakimnya adalah ayat ini. Waliman afa wa aslah fa ajruhu Allah. Barang siapa yang memberi maaf kepada yang lain, mungkin orang lain berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Suatu waktu mungkin kita yang berbuat salah kepada dia, kita juga maafkan, saling memaafkan. Kalau saling memaafkan, wa aslah kita memperbaiki amal kita, fa ajruhu Allah. Dijamin pahalanya nantinya di sisi Allah Subhanahu al masing-masing mengamalkan ingin mengamalkan ayat ini sehingga tidak ada yang datang ke pengadilan di Hadramut sampai 18 tahun padahal tiap bulan digaji tiap bulan digaji oleh negara kan tapi dia merasa tidak enak setiap hari nganggur setiap hari nganggur sampai 18 tahun bayangkan tidak ada yang datang ke pengadilan sampai masalah ini ketika datang wah dia senang masalah wah ternyata ada yang bertikai juga baru punya pekerjaan setelah sekian lama tidak punya kerjaan setelah disampaikan masalahnya malah-malahnya masalah yang aneh. Jadi yang satu mengadu ini harta kamu, yang satu mengatakan tidak bukan harta anak ini harta kamu. Bukan untuk tidak mengambil harta nah, sebaliknya. Itulah hakim tadi mengatakan nanti punya anak laki, iya, Nanti punya anak perempuan, iya sudah. Nanti nikahkan anak laki nanti dengan anak perempuan. Ini untuk mereka berdua. Jadi a, ah, jadi adil kembali kepada mereka berdua. Itu setelah dikeluarkan zakat zakatnya, masya Allah. Ini eh, yang kita katakan. Jadi ditemukan di tempat atau di tanah yang belum dimiliki. Au milkin ahyahu wajiduhu atau di tanah yang dia meng yang tanah yang dia miliki dan dia yang pertama kali menghidup menghidupkannya. Ya, bukan tanah tidak pernah dihidupkan. Dia pertama kali. Ada rikas. Wallah dalam kitab baca bawah halaman yang keberapa ini? Faedah sania. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faedah as-saniyah kana salafu salih Yukafiun al-faqira ala du'aihi lahum inda tasadduqi alaih bimisli du'aihi as-salafus saleh termasuk adab mereka sebagaimana dikatakan di sini yukafiun mereka membalas al-faqira orang yang fakir ala du'aihi lahum membalas doanya orang fakir kepada mereka kepada salaf indat tasadduq alaih ketika memberikan sedekah kepadanya bimisli du'aihi dengan doa yang sama yang dibacakan oleh orang miskin tersebut. Ya, jadi <clears throat> termasuk akhlak salafus saleh ya sebagaimana itu juga akhlak Nabi SAW. alaihi wasallam kalau diberikan sesuatu di mereka akan membalas walaupun sedikit Ya, kalau mereka mendapatkan hadiah dari seorang atau sesuatu, dia akan balas walaupun sedikit. Kalau kita bisa mengamalkan lebih baik, walaupun ya sebisa mungkin. Nah, bisa semuanya semua yang memberi kepada kita kita balas ya sebisanya. Itu akhlak Nabi Shallallahu alaihi Termasuk juga di antara akhlak mereka kalau memberikan sesuatu kepada orang miskin dan kemudian orang miskin itu mendoakan kita, mendoakan mereka, maka mereka akan membalas doa mereka. Biasanya kalau orang miskin mungkin diberi, oh semoga kamu rezekinya lancar, mau diberi kesehatan, semoga panjang umur. Didoakan dengan dibalas dengan doa yang sama oleh mereka, mungkin lebih. Ya, kamu juga, semoga kamu juga diberikan keberkahan dalam harta, bikin dan seterusnya. Itu akhlak. Kenapa? Tujuannya biar tidak mengurangi nilai ibadah sodakoh mereka nilai pahala sodako mereka. Karena kalau nantinya diberikan kepada orang miskin, miskin itu kemudian memberi, membacakan doa, mendoakan orang yang memberi, dikhawatirkan nantinya balasan daripada sodako dianggap doanya orang miskin tersebut sehingga tidak ada lagi balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akhlak salafus saleh. Kemudian dikatakan sini ruwiyah. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha Idza tasaddaqat ala ahadin arsalat ala isrihi rasulan. Sungguhnya Sayyidatuna Aisyah semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala jika beliau ini bersedekah kepada seseorang. Bersedekah berarti kepada yang membutuhkan, yang miskin, yang fakir. Arsalat ala isrihi. Beliau akan mengirim seseorang untuk mengikutinya. Rasulan sebagai utusan. Yadba'uhu mengikutinya ila maskanihi sampai rumahnya liyata'arraf untuk mengetahuinya hal yad'u laha apakah mendoakannya fatat'u lahu maka dia akan mendoakannya dua du'aihi dengan doa yang sah, sama misalnya Aisyah sampai perhatian dengan ini jadi kalau ada orang miskin datang ke rumahnya kemudian diberikan sesuatu oleh Sayyidina Aisyah kalau misalnya seseorang yang miskin itu langsung mendoakan Sayyidina Aisyah, semoga diberi keberkahan dalam umur, keberkahan dalam harta. Sayyidina Aisyah akan langsung membahas membalas doanya. Kalian juga, kamu juga semoga diberi keberkahan dan dengan doa yang sama atau mungkin doa lebih. Tapi kalau tidak mendoakan langsung pun ihtiyaton, hati-hati ngirim utusan. Coba ikuti. Jangan-jangan doanya nanti di jalan. Mungkin tidak doa sekarang, mungkin tidak di jalan, tapi jangan-jangan kalau sampai rumah, suruh ikuti sampai rumahnya. Kira-kira mendoakan atau tidak? Kalau mendoakan, kasih tahu sama Sina Isa Sina Isa akan mendoakan juga orang tersebut. Ini kalau kita kan tidak mungkin melakukan ini. Coba ikuti ya, doakan apa tidak? Langsung aja kita doa. Tidak usah repot-repot ngirim utusan. Tapi ini ikhtiatnya Sayyidatuna Aisyah bagaimana beliau ini ya menginginkan jangan sampai pahala sedekah itu berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk contoh salah saleh. Ini yang dikatakan sini. Apa tujuannya? Li alla yakuna du'auhu fi muqabalati sadaqah. Agar doanya orang miskin itu tidak menjadi imbalan daripada sodakohnya fayangkus ajruha mungkin tidak habis pahala sodako tapi mungkin akan berkurang wadarika hoyatul ihtiyat ini semuanya puncak hati-hatinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang kedua yang ketiga al mannu minallah mahmud wa amma min khairihi ma ada syekh wal walid fa mazmum <clears throat> al man minallah berbicara tentang hukum minnah yaitu mengungkit-ungkit kebaikan kebaikan kita kepada orang lain ya, yang atau mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain mengingatkan kebaikan kita kepada orang lain atau kita mengharapkan sesuatu daripada orang yang kita berikan kepadanya ayo nah, nanti pijat anak nanti kan sudah anak kasih uang ya. eh ingat tak kamu kemarin anak kasih itu dua setel baju eh kamu ingat apa enggak anak kasih kamu pulpen kemarin dan seterusnya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Jangan kamu batalkan, jangan kamu hapus pahala sedekah kamu hanya dengan man, mengungkit-ungkit kebaikan wal ada atau dengan perbuatan yang mengganggu orang yang diberi. Jangan. Wa masaila falatan har dan sedangkan orang yang meminta jangan dibentak membentaknya berarti itu memberikan gangguan kepadanya kalau memberikan gangguan berarti akhirnya batal pahala sodah sodakoh kita. Alman termasuk bisa membatalkan pahala sodakoh kita, pahala kebaikan kita. Jangan mengungkit, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Dan hendaknya kita selalu mengingat kebaikan orang lain kepada kita. Kebaikan orang lain jangan kita lupakan, tapi kebaikan kita kepada orang lain kita lupakan seakan-akan kita tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Ya, ingat, <coughs> bahwasanya setiap kita mengucap eh, mengungkit atau mengucapkan kebaikan kita kepada orang lain atau mungkin cerita kepada orang lain itu bisa menghapus pahala kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah. Yang penting Allah tahu, yang penting Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kebaikan kita kepada siapapun. Enggak usah kita perlu ceritakan, enggak perlu kita ungkit-ungkit, tetap ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang sempurna. Maka kalau kita ceritakan, kalau kita ungkit-ungkit, malah mungkin pahala kita yang akan habis atau tidak habis pun mungkin juga akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh minnah. Kecuali disebutkan sini al-mannu minallah mahmud, kecuali kalau itu minnah dari Allah, pengecualian. Begitu juga rasulnya. Kalau minnah mengungkit-ungkit kebaikan yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah fa innaka taqdi wa la karena Allah zat yang menghukum bukan zat yang dihukum terserah Allah Allah mau apapun yang di yang akan dilakukan oleh Allah kita tidak berhak menghukum Allah tapi Allah lah yang zat yang menghukum ki kita sebagai hamba-hamba hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rasulnya. Rasul mengungkit kebaikan kepada umatnya, rasul mengungkit menyebut kebaikan kepada sahabat-sahabatnya itu dikecualikan. Begitu juga orang tua kepada anaknya. Seringkali orang tua mengatakan, eh kamu itu sudah anak besarkan, kamu itu sudah anak kandung, kamu itu sudah anak berikan kenikmatan, berikan rezeki, berikan makan. Sampai sekarang kamu itu mau menyebutkan kebaikannya. Hukumnya hilang pahalanya orang tua? Tidak hilang pahala orang. Begitu juga guru kepada muridnya. Guru kepada muridnya pun juga diperbolehkan Ya, kamu tidak ingat berapa lama kamu belajar, berapa faedah kamu dapatkan dari anak, berapa lama anak harus ya membuang mengeluarkan waktu untuk mengajari kamu dan seterusnya sebutkan kebaikannya. Tidak sedikit pun mengurangi pahalanya gu, guru kepadamu murid ya, menyebutkan kebaikan kepada muridnya. Ini dikecualikan. Tapi selain mereka kalau menyebutkan kebaikannya kepada orang lain, mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya bisa habis atau mungkin juga berku berkurang. Maka dikatakan sini al-mannu minallah mahmud. Kalau dari Allah itu terpuji, semua yang dilakukan oleh Allah terpuji. Wa amma min ghairihi. Adapun selain Allah, ma ada syekh. Selain guru. Wal walid, selain orang tua. Famazmun itu adalah sifat yang ter Wa qad qala Allah Ta'ala la tubtilu sadaqatikum bil manni ada. Yang keempat, min haqqil mutasaddiq an yaral faqira muhsinan ilaih hendaknya termasuk adab ketika kita bersedekah hendaknya kita melihat orang yang fakir itu malah dialah yang berbuat baik kepada kita bukan kita yang berbuat baik kepada kepadanya kepada orang miskin kalau kita memberikan sedekah kita katakan fulan yang kita beri sedekah itu ternyata berbuat baik kepada kita itu yang perlu hati yang bersih hati yang tulus, hati yang betul-betul memahami hakikat sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita memberikan sodakoh kita dapat pahala besar dari Allah. Ketika kita memberikan sodakoh kita mendapatkan keutamaan yang sangat banyak dalam sodakoh kan? Kita mendapatkan ke eh, <clears throat> fadilah-fadilah sodakoh karena kita bersodakoh kepada miskin. Coba andai kata ya, tidak ada orang miskin sama sekali yang bisa kita berikan sodakoh. Kita tidak bisa dapat pahala. Di pondok misalnya, kita mau sodakoh. Tidak ada yang mau sodako menerima sodakohnya. Tidak, anak tidak mau. Eh, ini, ini, tidak, tidak mau. Kita tidak bisa dapat pahala sodak, dan itulah nantinya yang terjadi di akhir zaman. Nanti ketika di akhir zaman orang tidak akan lagi mau menerima sodakoh, apalagi za, zakat di akhir zaman tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jadi masing-masing tidak bisa sodakoh. Jadi alhamdulillah kalau ada orang yang mau menerima perkebaikan kita, mau menerima sodakoh kita, berarti dia berbuat baik kepada kita karena menjadi sebab kita bisa melaksanakan sodakoh. sodakoh. Makanya <clears throat> saya najak Far Aswadik. ya, kalau datang kepada beliau seseorang yang meminta-minta, wajahnya berceria, berseri-seri dan disambut orang yang meminta-minta ini seakan-akan dia yang berbuat baik kepada beliau kepada Imam Ja'far As-Sadiq sehingga sampai terucap dari lidahnya marhaban biman yahdil zadi marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah ahlan wa sahlan selamat datang wahai seseorang yang dengan sebab kamu kamu membawa sedekahku dia kepada alam akhirat nantinya jadi dia beliau ini orang-orang miskin membawa pahala kita sedekah kita sampai ke ah, ke akhirat. Kita tidak perlu nitip lagi ke tukang pos, nih bawa ya sedekah anu ke akhirat. Nah, berikan kepada orang miskin. Orang miskin itu akan membawa sedekah kita ke alam akhirat ke sisi Allah Subhanahu. Itulah yang diucapkan oleh Sayyidina Ja'far as dengan wajah yang senang. Kalau kita kedatangan orang miskin, ya jangan malah cemberut, malah wah ini datang lagi, datang lagi, berarti dia ketika datang berbuat baik kepada kita. Datang lagi, datang lagi, ya berarti berbuat baik banyak kepada kita kita. Ini termasuk adab daripada sodakoh hendaknya jangan melihat kita berbuat baik kepada orang miskin ketika memberikan sodakoh tapi hendaknya kita melihat orang miskin itu berbuat baik kepada kita dengan apa kita anggap seperti itu biqabul haqillahi azza wajal minhu karena dia telah menerima sodakoh kita ya hak Allah subhanahu wa ta'ala Alarihiyatuh yang dia sodakoh tersebut atau zakat tersebut menjadi sebab sucinya dia wanajatuhu menjadi sebab selamatnya dia dari neraka. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Imam Ali Zainal Abidin bukan Sayyidina Ja'far Shadiq. Yang kelima, karena Imam Ali Zainal Abidin. <clears throat> Jadi Imam Ali Zainal Abidin ayah daripada Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Sayyidina Muhammad Bagir ayah dari Sayyidina Ja'far as Jadi kakeknya. Imam Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu taala anhu idza atahu sa'il rahhababi. Kalau beliau kedatangan seseorang yang meminta-minta, dia akan sambut orang yang meminta-minta itu. Wa qala marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang seseorang yang akan membawa bekalku nantinya ilal akhirah ke alam akhirat. Allahu alam. Ya Rabbana tarafna bi annanak <coughs> ala radha asrafna توصل كل حبا وسرنا أوراتي وآمن رعاتي واغفر لوالدي ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الإهلان وكل ذي أجرة أصحب والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل طول بالمصطفى رسولي نهضى بكل طول بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم عليه أتى وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله حمدا كثيرا دائما هباتنا فانا ربك رب العزة عما يصفون سلام وسلم الفاتح لهم الصديق وليكم وباتنا وباتكم وبات المسلمين والمسلمات الآخرة أن الله يغفرهم ويرحمهم إلى درجات بجنات وحسن ورفعنا وصالحهم وارهم ومن يمتنهم ويعيد علينا من صالحهم بركاتهم وأخلاقهم وقامهم ودرجاتهم ونصيبهم وأن الله سبحانه وتعالى يحول أحوالنا إلى أحسن حال من حالة الشقاوة إلى حالة السعادة من حالة المعصية إلى حالة الطاعة من حالة السخط إلى حالة الرضا من حالة الفقر إلى حالة الغنى من حالة الهدان إلى حالة التوفيق من حالة الضعف إلى حالة القوي من حالة الضيق إلى حالة الساعة على هذه بني أشار جانا شامل من هدين حلوان أن الله يغفر لنا والسرور وفريق قلوب وشيخ قلوب ويتم مطلوب أن المهبود يرحم حجم وشيخ حجم فرد عن ما وشيخ من المسلمين ويلطف بالمسلمين وينصر المسلمين على أدائك ولا أدائنا على هذه بني أشار جانا شامل وفتن وحير وفضل ومن يكرم بجاه بجاه الأنبياء وصحابه الله وبسر أسرار الفاتحة